Lakin akan tetapi dari yang tulisannya tebal. Lakin akan tetapi la buddha harus lihadihin nawat bagi benih ini al mubarakati yang dibarakahi minas saki dari siraman wat dan perhatian fi masaratihah di dalam jalannya benih ini kafatan kesemuanya Akan tetapi benih-benih ini, benih-benih apa nih? Benih-benih pertolongan, benih-benih kebangkitan keilmuan ini harus terus disiram dan terus mendapatkan perhatian supaya tetap berada di atas jalurnya. Jadi melihat pemuda-pemuda yang semangat untuk cari ilmu, ini adalah apa nih Ini adalah benih, bibit-bibit calon-calon ulama masa depan Islam. Bibit-bibit ini harus terus disiram. Artinya apa? Didukung untuk tumbuh, didukung untuk berkembang dan harus terus dipelihara, diperhatikan. Nasran untuk menyebarkan lidhamanat pada jaminan allati yang takuffu menahan anha dari bibit-bibit ini al-ithara pada tergelincir wat dan tergelincir fi mathanit talab di dalam aktivitas mencari ilmu. masani itu apa? Bolak-balik. Itu namanya wal amali dan amal. Maksudnya siraman dan perhatian yang terus-menerus untuk pemuda-pemuda yang semangat untuk mencari ilmu adalah apa? Untuk menjamin nasran lidzamanat untuk menyebar jaminan artinya apa? Untuk melindungi pemuda-pemuda yang semangat cari ilmu itu dari tergelincir dalam perjalanan mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi itu harus dapat siraman terus, dapat bimbingan terus supaya mereka tidak tergelincir. Baik. mau wujudin fikriyah dari gelombang pemikiran wa aqadiyah dan akidah wa sulukiyah dan perilaku wa ta'ifiyah dan semangat-semangat kegolongan wa dan hizbiyah sama semangat kegolongan yang dimaksudkan tergelincir atau terpleset adalah terjerumus pada pemikiran-pemikiran yang salah akidah-akidah yang salah perilaku-perilaku yang salah terjerumus pada ta'ifiyah pemikiran-pemikiran kegolongan hizbiyah pemikiran-pemikiran yang hizbi sama taifiyah hizbiyah sama bedanya kalau taifiyah itu golongan apa kesukuan kalau hizbiyah ini hizib artinya hizib adalah kelompok seperti organisasi partai itu namanya hizib pemuda dengan semangatnya yang tinggi untuk mencari ilmu dan jiwanya yang idealis ketika tidak mendapatkan bimbingan, pengawasan, bisa-bisa justru dia terjerumus pada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang, perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang condong pada hizbiyah dan seterusnya. Justru dari mana? Berangkat dari semangatnya mencari ilmu, berangkat dari hausnya dia akan ilmu kita juga menyaksikan itu banyak pemuda-pemuda yang maunya itu hijrah, maunya itu cari ilmu. Kan tetapi begitu dia jatuh pada orang yang salah, pembimbing yang salah, guru yang salah, malah terjerumus pada pemikiran-pemikiran yang salah, akidah-akidah yang salah. Ada yang akhirnya justru terpapar dengan akidah-akidah khawarij ada yang justru terpapar dengan pemikiran-pemikiran liberal ada yang bahkan terpengaruh dengan kelompok-kelompok teroris itu rata-rata adalah pemuda-pemuda yang semangat untuk cari ilmu semangat untuk mengamalkan ilmu akan tetapi mereka tidak mendapatkan bimbingan yang yang benar mereka tidak ketemu guru yang benar wa qad ja'altu dan sungguh telah menjadikan aku siapa Syekh Bakar tau'a aidihim yang bisa mereka pegang risalatan pada risalah ya tulisan pendek atau tulisan gitu saja. Ya, ya. Fit ta'alumi di dalam masalah ta'alum. Apa ta'alum itu? Ngaku-ngaku ilmu, ahli ilmu padahal bukan ahli ilmu. Orangnya namanya muta'alim. Apa artinya muta'alim itu? Ulama gadungan. Untuk itu aku sudah menulis risalah yang bisa mereka jadikan pegangan risalah atau tulisan yang membahas masalah ta'alum. Apa artinya ta'alum? Mengaku-ngaku sebagai ahli ilmu. taksifu akan menguat apa risalah al-mundassina pada orang-orang yang menyelundup bainahum di antara mereka dengan risalah itu penyelundup-penyelundup yang menyelundup di antara mereka itu bisa terkuat. Artinya orang-orang yang bukan ahli ilmu kemudian mengklaim ilmu atau kata gampangnya adalah ulama-ulama gadungan itu bisa terbuka kedoknya oh dia bukan ulama tidak layak untuk dijadikan sebagai guru tidak layak dijadikan sebagai tempat belajar khasyata ayyarudduhum karena khawatir mereka para penyelundup itu ayyarudduhum mengembalikan mereka para penyusup hum pada mereka karena khawatir apabila para penyelundup-penyelundup itu mengembalikan mereka dari semangat mencari ilmu mereka yang asalnya semangat cari ilmu karena kemudian yang dijumpai adalah ulama-ulama gadungan akhirnya semangatnya luntur wa dan menyia-nyiakan alaihim atas mereka amrohum pada perkara mereka atau urusan mereka artinya tujuan mereka untuk cari ilmu justru sia-sia waktu mereka banyak terbuang bertahun-tahun hanya untuk cara belajar yang sia-sia, cara belajar yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena belajar tidak pada ahlinya. Perasaannya lama nyantri ternyata nggak dapat ilmu. Perasaannya tiap hari ngaji yang didapat bukan ilmu tapi subuhat, subuhat misalnya. Wa dan memporak-porandakan atau mengacaukan masih ratahum pada perjalanan mereka fitalabi di dalam mencari ilmu dan menjadikan perjalanan mereka untuk mencari ilmu porak-poranda kacau ya seharusnya belajar sekian tahun itu sudah sampai pada suatu marhalah suatu level ternyata belajarnya bertahun-tahun tidak mengantarkannya ke satu pun peningkatan mencari ilmu. Sebenarnya orang sekolah nggak nggak bisa naik kelas dengan cara mereka belajar. Fayastalluhum maka mereka menarik yang mengeluarkan dari jalan mencari ilmu wahum dan mereka la yash'urun tidak merasa. Nah, sehingga para penyusup itu mengeluarkan mereka, menarik mereka dari jalan pencari ilmu, mereka nggak tahu tujuannya cari ilmu itu ditarik dijauhkan dari ilmu malah nggak ngerti wal yauma dan hari ini kapan itu pada tanggal yang disebutkan tadi tahun 1408 Hijriah Aku kak saudaramu maksudnya dia menyebut dirinya sebagai saudara kita yasuddu menguatkan abudaka pada lenganmu artinya membantumu wa dan memegang biadika pada tanganmu. Sekarang saudaramu ya saya berusaha membantumu. Membantu untuk apa? Supaya berhasil dalam mencari ilmu, membantu memberikan petunjuk, petunjuk, membantu memberikan arahan, arahan supaya berhasil dalam mencari ilmu. Faj'al maka jadikanlah tau'a bananika pada atau di tanganmu banan badan apa anggota badan atau ruas-ruas misalnya di tanganmu risalatan pada risalah tulisan tahmilu yang mengandung asifah al-kashifah pada sifat al-kashifah apa sifat al-kashifah itu sifat al-kashifah adalah sifat yang selalu ada di dalam mausufnya. Mausuf itu apa? Yang disifati. Dengan sifat itu atau dengan sifat itu disebut, maka yang disifati akan terlihat bedanya dengan yang lain. Itu namanya apa? Sifat Kasifah. Jadi sifat kasifah itu sifat itu selalu ada pada siapa? Pada diri yang disifati. Kemudian ketika dia disebutkan maka yang disifati itu semakin jelas bedanya dengan yang lain. Misalnya, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Wa ma min dabatin dan tidak ada satupun dabah binatang fil ardi di bumi wala ta'irin dan tidak ada satupun burung yatiru yang ber, yang terbang bijanahaihi dengan kedua sayapnya. Ta'ir burung terbang. Terbang itu adalah sifat apa? Ya, tiru Yatiru bijanahaihi ini adalah sifat kasifah. Kenapa? Dikatakan sifat kasifah. Terbang itu adalah sifatnya burung yang selalu ada pada burung. Burung walaupun tidak disebut terbang, burung itu sifatnya adalah terbang. Tapi dengan disebutkan burung yang terbang dengan kedua sayapnya semakin jelas bedanya dengan yang lain. Nah, begitu juga. Risalah tentang adab mencari ilmu itu akan menjadi sifat al kasyifah bagimu. Lihliyatika bagi apa? Adabmu. Maksudnya gimana? Orang yang mencari ilmu memang dia harus punya adab seperti ini yang membedakan dia dengan orang-orang lain. Maka faj'al tau'abananika. Jadikanlah risalah ini selalu di tanganmu. Artinya baca terus, pelajari terus dan kerjakan. Faha anada. Faha maka ingatlah anada. Aku ini. Aja'alu menjadikan aku sinnal kalam pada giginya pena, maksudnya apa? Ujungnya pena. Alal kertasi di atas kertas. Ketahuilah sekarang ini aku sedang menjadikan ujung penaku di atas kertas. Apa? Aku sedang menulis risalah ini untukmu. Fatlu maka membacalah engkau ma pada apa-apa artumu yang menulis yang akan menulis aku laka untukmu. Maka apa yang aku akan tulis ini nantinya supaya kamu baca. An amat semoga menyenangkan siapa Allah Allah bika sebab engkau ainan pada mata an amallahu bika ainan semoga Allah menjadikanmu kebahagiaan bagi orang yang melihat begitu maksudnya lakukan tawaradat niscaya sungguh telah banyak datang apa mujibatus syar'i perintah syariat atau dalil-dalil syariat ala atas annat tahalli sesungguhnya menghiasi diri bimahasinil adab dengan adab-adab yang baik wa makarimil akhlak dan akhlak-akhlak yang mulia wal hadiyal hasan dan perilaku yang baik wal hadiyal hasan dan perilaku yang baik wasamti salihi dan perangai yang baik ikusim simatu ahlil islam cirinya orang Islam. Banyak dalil-dalil syariat baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis yang menunjukkan bahwa menghiasi diri dengan adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, perilaku yang baik, nah perangai yang baik itu adalah cirinya orang Islam, wataknya orang Islam wa annal islama eh, wa annal ilma dan sesungguhnya ilmu huwa ilmu itu athmanu durratin lebih mahalnya permata fi tajis syar'i di dalam mahkota syariat al-mutahhari yang disucikan ilmu itulah yasilu tidak akan sampai ilaihi kepada ilmu sapa illal mutahalli kecuali orang yang menghiasi diri biadabihi dengan adab-adabnya syariat atau adab-adabnya ilmu al mutakhalli yang membersihkan diri an afatihi dari penyakit-penyakitnya ilmu dan ilmu itu tidak bisa dicapai kecuali oleh orang-orang yang menghiasi dirinya dengan adab-adabnya ilmu dan membersihkan dirinya dari perusak-perusak ilmu. Wa huwa athmanu durratin fi tajis syar'il mutahhar. Ilmu itu adalah permata yang paling mahal yang terletak di dalam mahkotanya syariat yang disucikan. Artinya ilmu itu dalam Islam punya kedudukan yang sangat mulia, nah, sangat berharga. Ibarat apa? Ibarat berlian yang permata yang sangat mahal di dalam sebuah mahkota. Akan tetapi ilmu itu tidak akan bisa dicapai kecuali kalau kita mau menghiasi diri kita dengan adab-adabnya orang mencari ilmu dan membersihkan diri kita dari hal-hal yang bisa menjadi penghalang ilmu atau yang menjadi penyakitnya ilmu. Walihada dan karena inilah anaha memperhatikan ha pada adab siapa al ulama'u para ulama bil bahti dengan pembahasan penelitian wat dan peringatan atau perhatian karena itulah para ulama sangat memperhatikan masalah adab dalam mencari ilmu. Banyak penelitian-penelitian, peringatan-peringatan dari para ulama tentang adab mencari ilmu. Itu menunjukkan apa? Perhatian mereka kepada adab-adab mencari ilmu. Wa afraduha dan menyendirikan mereka pada adab mencari ilmu bitalifi dengan karya atau susunan kitab atau karya kitab dan mereka menyusun kitab-kitab khusus untuk masalah adab mencari ilmu. Imma ada kalanya ala wajhil umum secara umum likafatil ulum untuk semua ilmu. Ada kalanya adab yang mereka tulis itu adalah adab mencari ilmu secara umum. Artinya orang cari ilmu apa saja. Au atau ala wajhil khusus secara khusus Ka'adabi hamalatil Qur'anil Karim Seperti adabnya penghafal Al-Quranul Karim Ini contoh yang khusus Jadi kitab adab yang berkaitan khusus dengan penghafal-penghafal Al-Quran Wa adabil muhaddithi Dan adabnya para penyampai hadis wa adabil mufti dan adabnya pemberi fatwa wa adabil qadi dan adabnya juru hukum wa adabil muhtasib dan adabnya muhtasib siapa muhtasib itu dan adabnya pengatur hakada wasyanu dan masalah terpenting huna di sini adalah fil adabil ammah di dalam adab secara umum atau wasyanu dan tujuan gitu saja boleh atau perkaranya wasyanu dan perkaranya huna di sini fil adab di dalam beberapa adab beberapa adab al mati yang umum liman bagi orang yasluku yang melewati dia melalui dia tariqat ta'allumi pada jalannya belajar asy-syar'i pada ilmu syariat. Adapun tujuan penulisan kitab ini atau inti dari kitab ini adalah tentang adab secara umum bagi orang yang mencari ilmu syar'i. Jadi perhatian ulama terhadap adab orang yang mencari ilmu bisa dilihat dari apa? Banyaknya buhus-buhus, penelitian-penelitian, banyaknya nasihat-nasihat, banyaknya karya-karya tulis yang berkaitan dengan adab talibul ilmi. Kitab-kitab adab talibul ilmi itu ada yang ditulis secara umum, pokoknya untuk orang yang mencari ilmu syar'i. Ada yang ditulis secara khusus, misalnya adab untuk orang yang menghafalkan Quran, adab untuk orang yang belajar hadis atau menyampaikan hadis, adab orang yang memberi fatwa, adab qadi, adab pengurus dan seterusnya. Adapun tulisan ini adalah mengenai apa? Adab secara umum untuk orang yang mencari ilmu syar'i. Baik, atafin, bi hadal qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.